بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baik ini sesi yang ketiga dari pertemuan yang ke-14 Masih pada kitab yang ke-9 Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid dari program kuliah Mafatih Alil. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan masih di bab yang ke-14 kita telah baca Ayat pada bab Kemudian Dalil Dalam kandungan bab Setelah itu penulis rahimahullah ta'ala Membawakan beberapa hadith Hadith yang pertama Di buku panduan halaman 67 Kata beliau Wafis sahihi عن أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت ربعيته فقال, فقال كيف يفلح قوم شج نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء الآية كتب لي رحمه الله تعالى دلم الصحيح يعني اشتلاه البخاري apa istilah رحمه الله تعالى kata as-sahih. Saya sudah terangkan ya bahwa penulis kadang memakai kata as-sahih yang beliau inginkan riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kadang beliau pakai kata sahih yang beliau inginkan riwayat Bukhari saja. Dan kadang beliau pakai kata sahih yang beliau inginkan riwayat Muslim saya. Dan kadang beliau pakai kata sahih yang beliau inginkan hadits sahih. Tapi bukan riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Dari empat ini yang dimaksud oleh penulis di sini yang mana? Yang pertama, karena ini hadis pada riwayat Al-Bukhari dan riwayat Muslim. Iya. Atau lebih detailnya riwayat Bukhari secara muallak dan riwayat Muslim secara mausul. diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallak dan diriwayatkan oleh Muslim secara mausul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Syujja An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin." Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam syujja terluka kepalanya teriris jadi syujja itu itu penggunaan luka khusus terkait dengan kepala dan muka kata asyaj kalau dia di kepala itu banyak nama ya tapi kalau dia cuma teriris kulitnya, ah, itu syujja namanya. Kalau dia teriris menggores tulang, ah, itu lain lagi namanya. Kalau dia sampai membelah tulang kepala, ah, itu lain lagi namanya. Kalau dia sampai menyentuh otaknya, itu lain lagi namanya. Itu bahasa Arab ya. Dan itu di pembahasan dia ada perbedaannya. Ya kalau dia cuman lukai kepala orang, ah, itu ada urusannya. Kalau dia lukai sampai tergores tengkoraknya itu lain lagi, orang yang lebih besar lagi. Itu ada perbedaannya di pembahasan dia. Baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terluka di perang Uhud. Iya wa kusirat rubaiyatuhu dan gigi taring beliau patah gigi taring beliau patah dan ini Yauma Uhud Yauma Uhud maksudnya hari perang Uhud ya Uhud itu sendiri nama gunung nama gunung yang dimaklumi Nama gunung yang dimaklumi berada di selatan kota Medina. Iya, dia berada di selatan kota Medina. Penduduk Medina itu kiblatnya mengarah ke mana? Ke selatan, nah, ke arah Uhud itu. Jadi itu ke Ka'bah, ke selatan. Karena memang ketika terjadi perang Uhud kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan waktu itu mereka kan menyerangnya dari arah mana? Dari arah Mekah. Ya datangnya dari Uhud. Ya. Mereka datangnya dari arah Uhud. Nah, di situ dihadang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, ada gunung di sebelah kanan. Jadi kalau Nabi dan para sahabat ke arah selatan, di depan mereka kaum musyrikin, di sebelah kanan Nabi dan para sahabat ada gunung kecil. Nah, gunung ini tempat pasukan pemanah di situ. Tempat pasukan pemanah. Jadi Nabi perintah kepada 50 orang pasukan pemanah beliau agar supaya tetap berada di atas gunung. Terjadi apapun, kalian jangan turun. Kalian, kami menang, kalian jangan turun. Kami kalah, kalian tidak usah menolong. Itu perintah Nabi. Ya. Nah, itu strategi perang. Dan betul gitu. Ketika terjadi peperangan, ya sudah kocar kacir pasukan kaum musyrikin. Waktu itu ada jagoan-jagoan perang, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, dari kaum musyrikin ya, jagoan-jagoan perang mereka. Tapi strategi Nabi lebih apa? Lebih jitu, subhanallah. Akhirnya begitu melihat kaum musyrikin sudah kalah, nah di sini mulai datang ujian. Sebagian pasukan dari atas gunung ini melihat kemenangan di bawah, mereka pun turun. Mereka turun karena disangkanya sudah apa? Sudah menang. Iya. Dan pimpinan pasukan pemana dia bersikukuh tidak boleh turun, tapi yang lainnya sudah turun. Maka kesempatan pun digunakan dengan baik oleh Khalid ibn Walid waktu itu masih bersama kaum musyrikin, belum masuk Islam. Maka Khalid ibn Walid langsung berputar. Dia serang dari arah gunung tersebut, dia bunuh seluruh sahabat yang masih tersisa di atas gunung, Nah, dari arah itulah berbalik keadaan. Ya, terlukalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah perang Uhud ini luar biasa ya. Banyak sekali pelajaran di dalamnya. Diabadikan dalam Al-Quran, dalam puluhan ayat di surah Ali Imran. Baca di setiap ayat-ayatnya dan perhatikan bagaimana dijelaskan tentang kejadian di perang Uhud ini. Gunung Uhud kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Dia adalah gunung kami cinta kepadanya dan dia juga cinta kepada kami. Cinta kepada kami. Ya. Jadi gunung saya cinta kepada Nabi, subhanallah. Bisa lihat ya. Baik. Ya, pernah juga suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas gunung bersama dua orang sahabat bersama Abu Bakar As-Siddiq ada Uthman bin Affan terus ada sahabat yang lain maka gunung Uhud bergetar maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tenanglah wahai gunung Uhud di atas kamu ada seorang Nabi Siddiq dan dua orang yang akan mati syahid ya Baik, maka Uhud pun tenang. Jadi ini terkait dengan Gunung Uhud. Jadi kalau dikatakan Yauma Uhud, maksudnya pada hari terjadinya perang Uhud. Ya orang Arab itu dulu dia tidak kenal pada tahun sekian, tahun sekian. Mereka menghitungnya kejadian yang terbesar di tahun itu apa? Misalnya hari lahir Nabi. Kan tidak disebut tahun berapa kelahiran Nabi kan? Hanya disebut Yom apa? Yom al-Fil. Di tahun ada serangan pasukan bergajah. Sebab itu kejadian terbesar yang diingat di hari itu. Baik. Jadi waktu itu kepala uh, Nabi Syujja luka ya, luka mungkin di kepala, mungkin di wajah. Karena di wajah beliau ketika gigi giginya apa namanya luka itu di sebagian riwayat menembus di wajahnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka dikatakan di sini Faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum <clears throat> Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana akan beruntung satu kaum yang melukai Nabi mereka. Iya. Maksudnya bagaimana mereka bisa beruntung, bisa bahagia, sedangkan mereka berbuat terhadap nabinya seperti ini. Iya. Baik, maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai. Turun ayat tidak ada hak sedikit pun bagimu wahai Nabi Muhammad untuk campur tangan dalam urusan mereka. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Tidak ada urusan apapun terhadap engkau Nabi Muhammad tentang mereka apakah Allah menyiksa mereka atau memberi ampunan kepada mereka itu semuanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan urusanmu. Maka ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi engkau ya Nabi Muhammad hanya diperintah untuk memberi peringatan kepada mereka berjihad terhadap mereka. Ya, dan tidak ada hak engkau di dalam hal tersebut. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk Allah yang paling dicintai, seorang hamba apabila dia memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah pasti memuliakan nabinya. Iya. Tapi bersamaan dengan itu turun ayat teguran kepada nabinya laisa minal amri syai. Kamu tidak punya urusan apapun, urusan sedikit pun campur tangan tentang mereka. Iya. Ini untuk menerangkan bahwa beliau itu hanyalah hamba dan rasul Allah. Dalam masalah siapa yang ditimpakan musibah, petaka yang diadab itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi tidak memiliki sesuatu apapun di situ. Iya. Baik. Jadi jelas ya hadit ini menjelaskan bagaimana di perang Uhud ketika Nabi sudah terluka beliau berkata bagaimana ada kaum yang beruntung sedangkan dia melukai nabinya maka diterangkan bahwa perkara itu bukan milik engkau kesudahan sebuah perkara hukum di tengah hamba-hamba itu di tangan Allah. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka sisi pendalilan penulis di sini jelas ya di pembahasan. Beliau ingin menjelaskan batilnya kesyirikan. Penulis ingin menjelaskan batilnya apa? Batilnya kesyirikan. Iya. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya, padahal beliau adalah hamba Allah yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Iya, beliau ini tidak bisa menolak bahaya dari dirinya dan tidak ada suatu perkara pun yang beliau miliki. Maka selain daripada Nabi, apakah itu wali, orang salih maupun yang lainnya itu lebih-lebih tidak memiliki perkara apapun. Maka ini menunjukkan batilnya kesyirikan terhadap para wali dan orang-orang salih berdoa kepada mereka. Dan ketentuan itu, hukum itu hanya milik Allah semata. Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Baik, maka ini sisi pendalilan penulis di sini. Di dalam hadit ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama terdapat batilnya kesyirikan terhadap wali-wali dan orang salih. Karena kalau Nabi saja tidak memiliki sesuatu apapun dari perkara, maka selain Nabi tentunya lebih-lebih tidak memiliki hal yang seperti itu. Yang kedua, terdapat bagaimana ujian dan cobaan, ya, luka, sakit itu juga menimpa para nabi alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah saja terluka. Ya patah gigi taring beliau. Bagaimana pula yang lainnya? Ya. Jadi ya, kalau ada yang mengatakan kalau dia sudah jadi wali, wali itu tidak dimakan pedang. Ya, seperti sekarang ini ya. ya kalau dari hebatnya seorang itu, nah itu nanti ditebas pakai pedang tidak mempan, nah itu baru wali namanya. Nah, ini perbuatan-perbuatan itu cuma layak dinisbatkan kepada dukun-dukun saya. Tukang-tukang sihir. Iya. Nah, ini harus diterangkan kepada manusia adanya hal-hal yang tidak biasa, keanehan-keanehan, itu bukan tanda dia wali. Keanehan itu bisa datang dari setan, bisa datang dari setan, bantuan setan, jin, dan bisa merupakan karamah, anugerah dari Allah. Yang membedakan adalah banyak hal. Pokoknya yang membedakan adalah keimanan dan ketaatan. Kalau dia orang yang bertauhid, bagus imannya <clears throat> dan teguh mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi ah, ini tanda wali, benar. Jelas ya. Tapi kalau dia kerjanya adalah berbuat kesyirikan, menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi maka itu bukan karoma namanya. Iya. Kemudian karoma itu dia itu tidak datang kapan dia kehendaki. Karoma itu dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau dia bisa atur karomanya kapan dia datang, ya, dia kebal terus misalnya. Nah, itu tidak ada dalam sejarah seperti itu. Ya. Ingin lebih baik daripada Nabi Muhammad? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja terluka, tertimpa penyakit. Ya, baik. Jadi hal-hal yang seperti itu itu bukan ukuran sore itu berada di atas ketaatan. Kemudian yang ketiga di dalam hadis ini terdapat kewajiban mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Karena segala perkara hanya milik Allah. Dan yang keempat terdapat syariat bersabar. Iya. Syariat untuk bersabar menanggung derita dan menanggung bahaya di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam hadis juga larangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi manusia itu walaupun dia berbuat apa dari dosa dan maksiat selain daripada kesyirikan, ya, maka jangan berputus asa. Orang kafir itu walaupun dia berada di atas kekufuran, ya tetap seorang itu semangat untuk mendakwai ya, Semangat terhadapnya. Baik. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalimat yang keluar dari Nabi di sini ini kadang keluar ya ketika mereka melukai Nabi yang berbuat seperti itu, kadang keluar hal tersebut. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga dimaklumi. Ya. Beliau yang menghikayatkan seorang nabi dilukai oleh kaumnya, diusir dari negerinya. Bersama dengan itu dia berkata, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Ya Allah berilah hidayah kepada kaumku, sungguhnya mereka tidak tahu. Sebagian ulama berkata, nabi yang dihikayatkan itu, itu nabi menghikayatkan dirinya sendiri. Nabi menghikayatkan dirinya sendiri dan dibalui bagaimana kisah nabi ketika diusir dari Taif. Ditanya dia datang oleh Jibril. Dan Jibril membawa malaikat penjaga gunung dengan perintah dari Allah agar supaya mendengar ucapan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad perintah untuk membalik Al-Akhsyabain dua gunung, maka dibalik gunung tersebut. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya berharap akan lahir dari mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ya kalau semangat beliau hidayah terhadap manusia itu adalah sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi harus beliau itu mereka manusia mendapat hidayah itu dimaklumi. Baik. Kemudian hadit berikutnya, dan ini hadit yang ke dua. Kata beliau wafihi Ali bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Anakku sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم الآن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء كتب لي رحمه الله تعالى ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما صحابة mulia anak dari Umar ابن Khattab Beliau ini dari ulama sahabat dan ahli ibadah di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Orang yang sangat dikenal gigih berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dikenal ya di banyak hal kegigihan beliau berpegang dengan sunnah. Awal kali beliau ikut perang itu di perang Khandaq Sebelumnya beberapa peperangan Ibnu Umar minta izin untuk ikut. Tapi belum diizinkan oleh Nabi karena usianya belum mencapai 15 tahun. Ya, nanti di perang Khandak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal uh, apa namanya? di tahun 8 di, di tahun 73 Hijriah radhiyallahu taala anhum dan umur beliau waktu itu 86 tahun. Ya beliau termasuk sahabat yang uh, berada di akhir-akhir masa para sahabat. Ibnu Umar. Jadi kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa fihi kata penulis wa fihi dan di dalam as-sahih juga. Ya di dalam as-sahih maksudnya di sini di riwayat siapa? Di riwayat Al-Bukhari saya. Iya. Karena ini hadis hanya diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Iya. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Baik. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa doa beliau ini ini setelah apa namanya dilukai dari uh, kepala beliau dan gigi taring beliau patah sebagaimana yang telah diterangkan. Ya. Maka Yaqulu beliau berkata, "Idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raka'atil akhirah." ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku di rakaat terakhir minal fajr di sholat subuh nah, ini kunut nazilah namanya kunut nazilah kunut nazilah itu adalah kunut yang dilakukan apabila terjadi dari kejadian-kejadian besar yang menimpa umat iya Nah, ini terdapat bahwa letaknya kunut itu kunut adalah setelah ruku. Begitu tidal baru dia melakukan kunut. Dan kunut nazila itu di dalam hadis-hadis dilakukan oleh Nabi. Jadi tidak ada para sahabat yang mengkoordinir kalau mau kunut-kunut begitu. Masjid-masjid sahabat kan ada. Dan ini fikih harus dipahami ya. Tadi Indonesia ini apa namanya tidak ada aturan. Penting ada sesuatu, imam masjid, ayo kita kunut nazilah. Yang mau bikin kunut, kunut. Nah, ini tidak benar ya. Kunut nazilah itu dengan arahan dari pemerintah. Itu ada hal yang merupakan kehususan terkait dengan pemerintah. Pemerintah apabila menyuruh manusia untuk melakukan kunut nazilah, manusia melakukannya. Kalau tidak, doakan tidak mesti kunut. Dia bisa doakan saudaranya dalam sujudnya sepertiga malam terakhir. Banyak tempat berdoa. Ya. Banyak tempat untuk berdoa. Kalau memang perlu, dia berdoa. Baik. Jadi doa Nabi di situ Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah la'anatlah fulan dan fulan. Nah, ini disebut nama ya. Akan datang nanti keterangan siapa nama-nama mereka. Iya, fa anzalallahu maka Allah menurunkan uh, ah, ma yaqulu sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Ya. Yaitu setelah mengucapkan sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Jadi begitu tidal ya. Baca dulu sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu baru setelah itu doa. Setelah itu berdoa. Nah, ini bacaan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Tambahan Rabbana walakal hamdu itu ada empat bacaan. Bisa dibaca Rabbana walakal hamdu. Yang kedua bisa dibaca Rabbana lakal hamdu tidak pakai waw. Yang ketiga bisa dibaca Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada Allahumma ya. Dan yang keempat Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi empat. Kadang dipakai ini, kadang dipakai itu. Semuanya ada di dalam riwayat yang sahih. Fa'anzalallahu maka Allah turunkan laisa laka minal amri syai'. Ya. Ini turun lagi ayat ya. Berarti dua kali turun. Dua kali turun. Nah itu mungkin saja karena di pembahasan sebab nuzul kalau kita bahas, masuk di pembahasan ulumul Quran sebab turun ayat itu mungkin saja berulang Mungkin berulang. Baik, wa fi riwayatin dalam sebuah riwayat yad'u ala Safwan ibni Umayyah wa Suhail ibni Amr wal Harith ibni Hisham. Fanazalat laysa laka al amri syai'. Dalam riwayat lain disebutkan beliau mendoakan semoga Safwan ibn Umayyah, Suhail bin Amr dan Al Harith bin Hisham radhiyallahu anhum itu dilaknat supaya mereka dilaknat. Ini doa jadi ditujukan kepada siapa? tiga orang sahabat ini. Maksudnya tiga orang ini sebelum masuk Islam. Ya. Maka turunlah ayat, "Laisa laka minal amri syai'." Engkau tidak memiliki sebuah perkara apapun. Ya. Subhanallah ya. Ini tiga orang sahabat yang didoakan langsung oleh Nabi kenapa? Karena ini pentolannya orang-orang Quraisy waktu itu. Mereka ini yang paling banyak menjadi sebab kejelekan yang menimpa kaum muslimin di perang Uhud. Makanya didoakan oleh Nabi, dikunut, dilaknat. Tapi itu bukan milik Nabi yang seperti itu. Turun ayat menegur. Dan dari hikmah Allah, Allah takdirkan tiga orang yang didoakan oleh Nabi semuanya masuk Islam. Radiyallahu anhum. Dan semuanya baik keislamannya. Bahkan di antara mereka ada yang mati syahid. Di antara mereka ada yang mati syahid. Iya. Baik. Jadi ini pelajaran yang sangat mendalam sekali. Ya, karena itu sisi pendalilan di sini dari penulis jelas ya, beliau ingin menegaskan bagaimana tauhid itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu tidak mampu menolak bahaya kaum musyrikin dari dirinya dan tidak pula dari para sahabatnya. Bahkan Nabi berdoa ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan batilnya apa yang diyakini oleh kaum musyrikin pada wali-wali dan orang-orang salih. Iya. Baik. Begitu sisi pendalilan terkait dengan hadits ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau ingin menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu ya tidak memiliki hukum apapun terhadap makhluk kesudahan dan akhir mereka. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila begitu keadaannya, maka ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, memalingkannya kepada selain Allah itu adalah apa? Syirik akbar. Baik, dan ini antara hal yang menunjukkan batilnya kesyirikan. Dari hadit-hadit ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama batilnya kesyirikan dalam bentuk bergantung kepada orang-orang salih. Iya. Yang kedua terdapat bolehnya mendoakan kejelekan untuk kaum musyrikin di dalam sholat. Ya. Boleh didoakan kejelekan untuk kaum musyrikin. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ini mentakyin langsung. Maka turun ayat menegur di dalam hal tersebut. Dan Nabi pernah kunut subuh juga ya, apa kunut nazilah juga mendoakan kabilah Ri'il dan Takwan ketika mereka ini membunuh 60 orang dari Qurra dari penghafal Qur'annya para sahabat. Ini bukan sembarangan yang mereka bunuh, penghafal Qur'an. Ya. Itu musibah besar waktu itu. Nabi dan para sahabat melakukan kunut nazilah selama satu bulan. Selama satu bulan mendoakan kejelekan terhadap reel dan Dakwat. Baik. Kemudian yang ketiga terdapat dalil bahwa menyebut nama orang yang didoakan di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat, tidak membahayakan sholat. Nah, ini terdapat penegasannya bahwa imam itu kalau dia sholat, dia tidak baca sami Allahu liman hamidah saja. Tapi dia baca juga apa? Rabbana walakal hamdu. Dia gabungkan dua hal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Baik, Kemudian hadis yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa andir ashiratak aqrabin.